بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامهم هم معاف karena saya eh, belum tahu hari ini uh, signal internet sini lemah sekali. Dan minggu yang lalu kita sudah apa menjelaskan se eh, sebahagian ayat surat uh, Al-Buruj dan kita sampai ayat 16 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعال لما يريد آية إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد آه sudah selesai sebagian hal yang kita uh, dengan hal-hal itu untuk menjelaskan ayat Al-Quran. Berarti tujuan kita penjelasan ayat saja. Kita bukan mufassir. Kita eh, apa menerjemahkan ayat Al-Quran dan menjelaskan uh, sebahagian kata yang ada di ayat Al-Quran atau cerita-cerita yang uh, diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau ada persoalan, ada pertanyaan tentang Al-Quran, tentang sebahagian kata yang Allah Subhanahu wa taala mewahyukannya. Insyaallah selanjut kelas kita siap. Insyaallah tanya jawab dan insyaallah selanjutnya kita insyaallah siap untuk diskusi insya Allah membahas tentang sebahagian persoalan. Kita menghadiahkan pahala majlis ini kepada Imam Hasan Askari. Eh, sama ibunya bernama Susan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kita mau men, apa, melanjutkan ayat-ayat uh, surat Al-Buruj.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 إتلا برطانيان برأرتي Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Rasulullah. Lahirnya kepada Rasulullah. Tetapi batinnya kepada semua manusia. Hal ataka hadithul junud? Adakah sampai kepadamu berita tentara? Berita pasukan, berita tentara, berita militer. Tentara siapa? فرعون وثمود. Maksudnya tentara itu adalah Fir'aun dan Samud. Balil ladzina kafaru fi takzib. Bahkan orang-orang yang kafir itu tetap mendustakan. Wallahu min waraihim muhit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengepung di belakang mereka. Berarti mengontrol mereka dari belakang. Muhit. Bal huwa Qur'anun majid. Bahkan dialah Quran yang mulia. Fi lauhin mahfuz. Di papan yang terjaga. Lauh mahfuz itu papan yang terjaga. Terjemahannya saja. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 17 berfirman, Hal ataka hadithul junud? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan cerita, kisah, membaca kisah di dan mewahyukan kisah kepada Rasulullah. Kenapa? Itulah pertanyaan penting. kisah di Al-Quran dan semua cerita di Al-Quran maksudnya pengalaman. Pengalaman untuk manusia. Kalau kita membaca suatu kisah, di kisah itu banyak pelajaran untuk kita, banyak manfaat untuk kita. Berarti salah satu manfaat penting untuk kita dan kehidupan manusia adalah kita apa belajar pelajaran-pelajaran yang ada di cerita-cerita sejarah dan memasukkan pelajaran itu, pengalaman itu di kehidupan kita. Kalau ada maksiat, kita mencegah diri kita dari tentang maksiat itu. Kalau ada pengalaman baik, kita memasukkan pengalaman itu dalam kehidupan kita. Itulah manfaat penting. Salah satu contohnya dan misalnya kisah Al-Quran setelah tempatnya, setelah suatu undangan, undang-undang, suatu peraturan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau menjelaskan suatu kaidah kepada umum manusia. Selanjutnya, untuk menjelaskan kaidah itu untuk semua hambanya menceritakan suatu kisah. Di ayat-ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang cerita Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud siapa? mereka yang mengganggu dan membakar orang-orang muslim, mukmin. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa sudah apa disiksakan orang-orang zalim, orang-orang yang bergelar dengan ashabul ukhdud. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا مركا يان أبا من فتنة كان kepada orang-orang mukmin bagi mereka adalah azab yang apa pedih azabun alim ثم لم يرتابوا ثم لم يتوبوا kecuali orang-orang yang tidak taubat. Berarti kita sudah mengatakan kepada apa semua ikhwan akhwat di minggu yang lalu kalau seorang dalim juga taubat Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang tersebut walaupun kedalimannya banyak tetapi kita dahulu sudah menjelaskan masalah taubat itu berbeza dengan orang biasa. Misalnya, kalau kezaliman itu kepada dirinya, maksudnya maksiat yang tidak apa berkaitan dengan orang-orang lain. Maksudnya hakullah itu. Misalnya seorang tidak salat. Seorang misalnya senantiasa matanya maksiat. Lisannya maksiat. Mungkin. Itulah hakullah itu. Kalau hakullah dengan taubat, dengan ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala mengkabulkan taubatnya. Menerima taubatnya. Tetapi kalau maksudnya hakullah, maksudnya hakun nas, hak manusia, hak orang-orang lain, Misalnya hartanya adalah si harta kita. Atau kita menuduhkan orang-orang lain. Mengganggu orang-orang lain. Seperti ashabul ukhdud membakar, menyiksakan orang-orang lain. Itulah hakun nas. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka? Benar. Tetapi harus mengembalikan hak manusia kepada mereka. Itulah syaratnya. Hakun nas itu kalau ada di apa milik kita di antara kita Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sama sekali taubat kita. Kita harus mengembalikan hak manusia dulu kemudian taubat, kemudian apa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat selanjutnya itu sudah berfirman Inna batsha rabbika lasadid. Itulah kaidah. Setiap orang dalim di dunia, setiap orang yang apa makan hakun nas hak manusia dan mendapatkan hak orang-orang lain tidak mengembalikan hak mereka kepada mereka pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna batsha rabbika lasyadid Allah subhanahu wa ta'ala memberi azab kepada mereka mengambil mereka dulu kemudian memberi azab kepada mereka. Itulah kaidah. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu contoh, suatu misal, mau menjelaskan masalah itu, kaidah itu kepada kita. Hal ataka hadithul junud? Apakah engkau ya Rasulullah sudah apa mengetahui hadisul junud hadis dan apa kisah tentara Tentara siapa? Fir'auna wa Samud. Tentara Fir'aun dan kaum Samud. Kita mengetahui kan, kan apa Fir'aun ceritanya jelas untuk kita. Samud jelas. Tetapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memilih Fir'aun dan Samud saja? Dan meninggalkan banyak kisah tentang apa para nabi misalnya sudah apa Allah Subhanahu wa taala uh, meninggalkan cerita misalnya kaum Ad atau kaum Lut kenapa kaum Samud terpilih Allah Subhanahu wa taala atau kaum Firaun terpilih Allah Subhanahu wa taala tentara Firaun kenapa Mungkin apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala di sini adalah Fir'aun dan Samud dua contoh yang apa penting di antara kisah-kisah sebelumnya Islam. Kisah Fir'aun karena Fir'aun itu uh, mengakui Aku Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti satu manusia yang mengakui dialah sebagai Tuhan rakyat, Tuhan manusia. Mempertuhankan apa kedudukan dirinya, kedudukan diri kepada umum. Mempertuhankan dirinya atas semua manusia. Fir'aun itu sangat kuat di antara semua apa kisah di Al-Quran. Dan kalau kita melihat sebagian gambar dan foto yang ada di Mesir banyak tempat yang dibangun oleh Firaun. Dan banyak orang yang sudah terhina Firaun pada zaman itu. Dan salah satu kaum yang terhina oleh Firaun adalah Bani Israel. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari Kedaliman Fir'aun. Salah satu contoh lain adalah Samud. Samud itu sangat kuat. Di antara semua kisah, semua cerita di Al-Quran. Dan mereka uh, sudah uh, apa, membuat rumah dari apa uh, gunung dalam gunung berarti banyak orang yang kuat di antara mereka di antara kaum Samud. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memilih Firaun dan tentara Firaun dan kaum Samud sebagai contoh untuk uh, kaidah tersebut. Kita mengetahui tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak meneruskan cerita tersebut. Karena cerita itu diketahui kita. Sudah dijelaskan di ayat-ayat Al-Quran dan riwayat-riwayat kita akibat orang apa orang-orang Samud dan tentara Fir'aun. Sudah tentara Fir'aun sudah tenggelam di air laut dan kaum Samud itu sudah mati oleh angin. Berarti air dan angin menghapuskan dua kaum yang kuat. Air laut apa mengazabkan air yang sebagai apa eh, satu sesuatu yang Eh, dibutuhkan manusia menghapuskan kaum Firaun. Angin yang apa eh, menyebabkan hujan dan salju dengan pergerakan awan di langit menghapuskan kaum Samud. Berarti dua nikmat yang besar sudah terjadi sebagai nikmat. bukan nikmat. Nikmat mak maksudnya azab. Sudah terjadi sebagai azab untuk dua kaum tersebut. Hal ataka hadithul junud, Fir'aun wa وثمود Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dia ayat 19 mengatakan kepada orang-orang di zaman Rasulullah balil ladhina kafaru Maksudnya alladzina kafaru bukan kaum Fir'aun, bukan Samud. Karena kita mengetahui kaum Samud dan kaum Fir'aun sudah hilang, sudah terhapus, sudah disiksakan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Karena itu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mau uh, berfirman tentang orang-orang yang senantiasa ada ditakzib, mendustakan. Mendustakan orang lain. Siapa yang mereka? Maksudnya orang-orang musyrik dan kafir di Rasulullah. Mereka yang melihat Rasulullah. Mereka yang sudah mendengar dan membaca tanda-tanda wujudnya Rasulullah. Tetapi tidak beriman kepada Rasulullah. Balil ladzina kafaru fi takzib. Bahkan orang-orang kafir senantiasa ada di takfir, senantiasa mereka mendustakan. Mendustakan siapa? Mendustakan Rasulullah, mendustakan Islam, mendustakan Quran. Maksudnya orang-orang musyrik dan kafir zaman Rasulullah. Dan menurut riwayat-riwayat kita zaman itu lebih keras dari zaman Nabi Musa dan tentara Firaun. Lebih keras dan dari dibandingkan dengan kaum Samud, kaum Ad dan kaum Lut dan sebelumnya Islam. Itulah zaman yang sangat keras untuk Rasulullah. Karena itu, kesulitan-kesulitan yang ada di kehidupan Rasulullah tidak ada di kehidupan apa siapapun di antara para nabi. Tidak ada kesulitan tersebut. Dan gangguan itu sangat-sangat banyak dibandingkan dengan para nabi. Karena itu di sebagian riwayat pada waktu yang para nabi mau masuk surga, di barisan itu adalah Rasulullah pertama orang yang masuk di surga. Dan di akhirnya barisan itu adalah Nabi Sulaiman yang hartanya banyak dibandingkan dengan nabi-nabi lain. Fir'aun wa Thamud, balil ladhina kafaru fi takzib. Senantiasa mereka mendustakan Rasulullah. Wallahu min waraihim muhid. Allah subhanahu wa ta'ala juga memperhatikan kepada mereka. Dan melihat mereka. Wallahu min waraihim muhid. Terjemahannya dan Allah mengepung di belakang mereka. Kenapa di belakang mereka? Karena kalau seorang apa eh, memperhatikan kepada kita dari belakang kita tidak mengetahui kehadiran orang tersebut di belakang. Karena mereka lalai, karena mereka lengah dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir, senantiasa di antara kita senantiasa ada di antara kita. Kalau seorang senantiasa zikir, zikir maksudnya tasbih, bukan. Berarti kita senantiasa merasa wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala di kelihatan kita. Itulah zikir asli. Berarti semua anggota-anggota tubuh kita zikir semua anggota-anggota tubuh kita, lisan kita, pikiran kita, akal kita, hati kita, tangan dan kaki kita. Zikir. Berarti jauh dari maksiat. Karena kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala tetap ada. Hadir di kelihatan kita. Di belakang kita di kanan dan kiri kita. Siapa yang lalai? Siapa lalai? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Orang-orang yang maksiat mereka tanya. Mereka yang senantiasa mendustakan Quran, mendustakan Rasulullah, mendustakan hari akhirat, Wallahu waraihim kata wara itu dari belakang. Dari belakang. Karena mereka lalai. Kata wara itu mungkin suatu tafsir lain. Wallahu waraihim muhit. Mungkin maksudnya tidak ada tempat yang mereka lari. Mereka apa lari ke tempat itu. Mereka me, apa, keluar dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah, apakah mungkin atau tidak mungkin? Tidak mungkin, mustahil itu. Mereka senantiasa, semua manusia, semua rakyat, semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa di kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu min waraihim muhid. Wallahu min waraihim Apakah warai siapa? Di belakang siapa? Belakang orang-orang kafir. Tetapi kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala di belakang semua manusia. Semua hambanya. Tapi contohnya untuk orang-orang kafir saja. Kenapa? Karena untuk memperingati kepada mereka. Mereka mengingat. Mereka diperhatikan dengan tausiah itu. Itulah tausiah kepada mereka. Wallahu min waraihim muhid. Bal huwa Qur'anum majid. Mungkin maksudnya apa mereka mendustakan, mendustakan apa? Mungkin maksudnya Quran, mungkin maksudnya Rasulullah atau lain-lainnya. Tetapi salah satu yang didustakan mereka adalah Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bal huwa Qur'anul majid. Bahkan, dialah atau itulah Quran yang mulia. Quran yang mulia. Ada dua hal di ayat ini. Yang pertama, di sebahagian ayat, kalau kita memperhatikan kata Al-Quran, Di sebahagian kata itu adalah alif dan lam di awalnya Quran. Berarti Al-Quran. Misalnya di surat Al-Qadar kita membaca Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma atau Inna anzalna al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan. Itulah tanpa al. Al-Quran atau Quranan. Di bahasa Arab kita mengatakan Al-Quran itu adalah kata yang dimakrafahkan oleh Allah. Berarti kata itu ma'rifah. Kata itu diketahui kita. Kalau seorang membaca apa Al-Quran Al-Quran, misalnya inna hadzal Quran, inna sesungguhnya Quran ini, inna hadzal Quran. Quran ini dijelaskan kita sangat jelas. Kita mengatakan maksudnya Quran buku ini. Tetapi kalau tidak dipakai al, tanpa al, itulah nakarah. Misalnya ayat ini. Bal huwa Qur'anun مجید انا انزلناه قرآنا عربیا قرآنا عربیا کنفا کرنا دی نکره کتا نکره القرآن maksudnya Al-Quran, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Quran ini semuanya, bukan. Maksudnya salah satu sifat. Maksudnya kita membaca ayat-ayat ini. Maksudnya ayat-ayat yang ada di Al-Quran ini yang harus dibaca oleh kita. Maksudnya begini. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memakai kata Quran dengan sifat nakarah, itu maksudnya kita membaca ayat-ayat ini. Sifat kiraah itu sudah apa berada di kata ini. Bal huwa Qur'anun Najib. Maksudnya semua ayat-ayat yang kita harus membacanya itulah majid. Itulah yang mulia. Kata majid yang kedua. Kata majid di Al-Quran untuk untuk khalik maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah dipakai sudah digunakan berarti salah satu sifat untuk Allah subhanahu wa ta'ala adalah majid. Yang kedua untuk Al-Quran. Berarti dua. Dua hal penting. Mempunyai sifat tersebut. Sifat, sifat Majid. Yang pertama Allah. Wujudnya Allah. Yang kedua Al-Quran. Maksudnya Zul Majid kata majd itu kemuliaan kemuliaan atau keagungan Allah maha agung Quran ini sangat agung bal huwa Quranun Majid kedua-duanya adalah di surat Al-Buruj kalau kita apa membaca ayat sebelum ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Zul Arsil Majid. Salah satu sifat untuk Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 15 adalah Al-Majid. Zul Arsh mempunyai arsh dan majid. Maha mulia. Maha agung. Dan sifat kedua untuk Al-Quran di ayat ini. Ayat 21. Bal huwa Qur'anun majidun. Majid kenapa Majid? Karena jauh dari keduduhan-keduduhan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka sudah menuduhkan Al-Quran dengan syair. Sudah mengatakan, itulah puisi, itulah syair. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab kepada mereka, Bal huwa Qur'anun majidu. Sangat agung. Berbeza dengan syair itu. Kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan semua perkataan-perkataan manusia. Atau sihir. Mereka sudah mengatakan itulah sihir. Itulah syair. Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat ini menjawab kepada semua kedudukan-kedudukan mereka. Dan ayat terakhir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fi lawhin mahfuz berarti ayat-ayat ini mempunyai tempat yang mulia tempat yang terjaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala salah satu ayat Al-Quran yang menjauhkan masalah tahrif adalah ayat ini fi lawhin mahfuz Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Quran di lauh yang terjaga. Eh, kata lauh itu, kita sudah mengatakan maksudnya lauh itu lauhin mahfud. Berarti suatu papan, papan tulis, papan khusus yang Allah subhanahu wa ta'ala menulis semua Al-Quran dan dengan tulisan itu menjaga Al-Quran. Menjaga dari apa? Dari tahrif. Tidak ada apa kekurangan atau lebihan dalam Al-Quran. Tidak. Tidak. Sama sekali. Dan lauh itu uh, betul baik kita uh, masuk di salah satu hadis. Salah satu hadis apa Ahlul Bait adalah hadisul lauh. Kata lauh itu dipakai di hadis itu juga. Lauh itu eh, dengan apa satu menit saya menjelaskan lauh itu hadis itu eh, suatu lauh suatu papan yang suatu apa eh, sesuatu atau batu batu yang berwarna eh, apa mutiara Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan pada zaman yang sudah dilahirkan eh, Husain hmm, cucunya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala pada zaman itu menghadiahkan lauh itu kepada Rasulullah dan Rasulullah menghadiahkannya kepada Fatimah Zahra Itulah hadis, itu hadis lauh. Dan Jabir bin Abdullah Ansari sahabat Rasulullah sudah meriwayatkan pada waktu yang aku melihat lauh itu di tangan Siti Fatimah Zahra. Sudah bertanya kepada beliau, apa itu? Beliau menjawab itulah lauh yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul dan Rasul juga memberi kepada aku. Dan lauh itu di dalamnya apa? Dalamnya adalah nama-nama ahlul bait. Ayah aku, suami aku, dan anak-anak aku sampai apa? Imam Mahdi. Allah taala Dan sebahagian peristiwa yang akan terjadi berada di lauh itu. Itulah riwayat lauh itu sudah apa disampaikan oleh kita uh, dari siapa dari dialog di antara dialog di antara uh, Jabir bin Abdullah al-Ansari sama Imam Muhammad Baqir dan riwayat itu sudah disampaikan oleh Imam Ja'far As-Sadiq. Berarti Imam Ja'far As-Sadiq sudah meriwayatkan begini bahwa ayahku Imam Muhammad Baqir ketika uh, melihat Jabir ada dialog di antara mereka tentang lauh dan ketika sudah di uh, apa Eh, ceritakan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari cerita lauh itu dan apa kisah itu eh, Imam Muhammad Baqir sudah apa membaca apa-apa yang ada di lauh itu kepada Jabir. Jabir itu juga menjawab itulah benar, itulah hak dan semuanya benar. Itulah hadis lauh, hadis yang mulia di antara kita, di antara syiah, buku-buku syiah. Dan banyak buku sudah meriwayatkan riwayat itu. Tapi di antara ikhwanun ahlus sunnah wal, eh, wal jamaah eh, kurang sekali. Yang sudah terhapus berarti. Dan semoga insya Allah kita senantiasa menghargai nikmat ini nikmat ahlul bait dan nikmat Quran dan semoga insya Allah kita senantiasa mengikuti uh, apa uh, jalan ini jalan ahlul bait dan jalan Al Quran itulah doa kita dan harapan kita uh, beberapa menit saya mau berbicara tentang apa minggu ini minggu apa wahdat minggu persatuan umat Islam. Kalau kita memperhatikan uh, menurut ikhwanuna ahlus sunnah wal jamaah hari 12 bulan Rabiul Awal hari yang apa Rasulullah sudah lahir. Menurut kita Ahlul Bait hari 17 dan di apa uh, awalnya uh, yang uh, apa uh, Iran hampir empat uh, puluh tahun yang lalu di apa iya benar empat puluh tahun yang lalu di bulan Azar Imam Khomeini sudah mengatakan di antara dua pendapat, dua pandangan ini, pandangan ahlus sunnah dan pandangan syiah, kita menjadikan satu minggu dengan ming, nama minggu wahdat. Minggu persatuan umat Islam. Dan Alhamdulillah, tahun-tahun ini semua umat Islam, bukan rakyat Iran aja semua umat Islam dan semua negara-negara Islam sudah menghargai minggu ini dan apa melenggarakan banyak majlis untuk Rasulullah dengan kata wahdat. Dan kalau kita mau berbicara tentang wahdat dan persatuan umat Islam, banyak masalah di wahdat. Saya mau membaca beberapa ad, apa masalah aja Uh, eh, dan waktu kita eh, hampir selesai. Tapi insya Allah masalah ini karena penting sekali untuk kita. Yang pertama, kalau kita mau berbicara tentang persatuan umat Islam, apakah maksudnya kita meninggalkan keyakinan Syiah? Atau ahlus sunnah meninggalkan keyakinan di dunia Bukan. Maksudnya kita bersatu di hadapan semua musuh. Itulah maksudnya. Kita memperhatikan semua hal yang berada di antara kita dan keyakinan keyakinan kita dan keyakinan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita lihat ayat Al-Quran dan Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran memberi tausiah kepada semua muslimin dan muslimat. Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Berarti itulah tausiah Al-Quran. Kepada siapa? Kepada Islam. Islam yang mendekatkan dirinya kepada agama-agama lain, agama-agama samawi. Berarti itulah undangan, undangan dari Islam kepada agama Kristen dan agama Itulah masalah penting, masalah pertama. Berarti kalau kita mau berbicara tentang wahdatul muslimin dan ittihadul persatuan umat Islam maksudnya kita percaya kepada keyakinan kita dan bersatu uh, apa untuk atas semua hal-hal yang sama antara kita dan ahlus sunnah wal jamaah. Itulah masalah iya, yang pertama. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala di ayat-ayat Al-Quran, di beberapa ayat Al-Quran, eh, apa memberi tausiah, menasihati kita untuk masalah persatuan umat Islam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat apa Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu Sebenarnya semua orang-orang mukmin maksudnya muslim. Orang-orang yang berislam, orang-orang yang apa mereka yakin Allah Subhanahu wa taala uh, apa satu uh, yang kedua hari kiamat ada dan kenabian Rasulullah. Berarti itulah ke, apa keyakinan-keyakinan kita semua orang muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua mereka apa? Saudara. Berarti salah satu contohnya untuk persatuan umat Islam karena semua mereka saudara. Persaudaraan harus berada di antara kita. Yang kedua, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah sesungguhnya umat ini adalah umat wahidah. Umat yang satu. Tidak dua. Atau tidak tiga. Banyak mazhab. Tapi mazhab itu berbeda dengan apa persatuan umat Islam. Itulah apa perbedaan saja. Mazhab itu, mazhab itu. Kata mazhab di antara apa Eh, orang-orang ahli kosakata mereka mengatakan kata mazhab itu maksud, maksudnya pandangan. Mungkin di satu keluarga juga pandangan eh, ayah berbeda dengan eh, pandangan ibu, itulah mazhab. Oh, itulah bermazhab apa, itulah bermazhab apa ini. Mazhab yang berbeda dengan mazhab maksudnya pandangan. Pandangan-pandangan yang mungkin berbeda di umat Islam. Tapi semua mereka, keyakinan mereka dan agama mereka satu. Ati Allah wa rasulahu itulah surat uh, apa Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam dari perbezaan, pertikaian. Wala tanaza'u fatafsalu karena akan apa lemah pada waktu itu. Fatafsalu wa tadhhaba kekuatan umat Islam, kekuasaan umat Islam akan hilang pada waktu itu. Atau ayat yang terpenting di Al-Quran, surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Kalau kita memperhatikan asbabun nuzul ayat ini sangat sangat penting, khususnya zaman ini. Yang itulah fitnah dan makar orang-orang Yahudi yang mau memasukkan fitnah di antara umat Islam pada zaman yang Aus kabilah, Aus kaum, Aus dan Khazrat mereka beriman kepada Rasulullah. Tapi eh, hampir apa masuk fitnah di antara mereka dengan makar dan fitnah orang-orang Yahudi tersebut pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Salah satu contoh, salah satu masalah penting di masalah persatuan umat Islam, masalah musuh kita. Itulah masalah penting. Kita mempunyai dua musuh. Musuh pertama musuh apa? Jelas untuk kita yang menjelaskan permusuhannya adalah Amerika, Zionis, Yahudi. Mereka menjelaskan. Menjelaskan. Berarti mereka mengatakan kepada kita, aku musuh kepada apa antum semua. Itulah apa uh, semua lahir dan batin mereka. Berarti tidak ada siapapun di antara umat Islam yang mengatakan orang-orang Zionis apa sahabat kita dan teman kita, kawan kita. Tidak ada. Semua mereka mengatakan orang-orang Zionis itu, Amerika itu, Yahudi itu musuh kita. Itulah musuh jelas. Yang kedua, itulah apa sangat penting. Musuh-musuh yang sangat disayangkan sebagai sebagai apa boneka Amerika dan Zionis di antara umat Islam adalah orang-orang yang memperkenalkan dirinya dengan Islam. Tapi mereka apa uh, memerang kita, memerang Islam, mau hantam Islam. Di antara Syiah sangat disayangkan ada di antara um apa ahlus sunnah wal jamaah juga ada. Di antara ahlus sunnah wal jamaah yang bernama Wahabiyah itu. Wahabiyah itu anti-Islam. Anti-Islam bukan anti-Syiah. Anti-Syiah dan anti-Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anti-Islam. Mereka kerja sama-sama Zionis. Tetapi walaupun suatu kali, satu kali saja tidak membantu Palestina. Walaupun kita mengetahui Palestina dan rakyat Palestina orang ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita memperhatikan apa tragedi yang sudah terjadi di Syria dan Irak, kebanyakan mereka yang sudah dibantai ISIS dan ISIS adalah orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Kebanyakan mereka yang sudah dibunuh adalah orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Bukan siapa. Siapa yang membantu ISIS itu? Wahabiyah itu. Arab Saudi. Itulah musuh yang tidak jelas. Itulah musuh yang dengan nama Islam dan nama khadimul haramain syarifain batinnya mau memasukkan fitnah di antara umat Islam. Mau mencegah persatuan umat Islam. Mau menjauhkan persatuan dari semua mazhab. Dan di antara kita juga banyak orang yang dengan apa nama Syiah. Tetapi kita mengetahui tempatnya Inggris, tempatnya Amerika, dan sangat disayangkan sebahagian mereka di Irak. Dan mungkin di Iran juga ada. Mungkin di Malaysia, Indonesia juga ada. Tapi mereka senantiasa mengutuk simbol-simbol ahlu sunnah wal jamaah. Senantiasa menghinakan Siti Aisyah. Senantiasa mereka menghinakan apa Khalifah pertama, kedua, ketiga. Kenapa? Karena mereka juga boneka Amerika Barat. Kita harus mengetahui. Dan kalau ada pembahasan di antara kita dan ikhwanun ahlus sunnah wal jamaah, kita apa menjelaskan untuk mereka dan menganalisis masalah itu kepada mereka. Itulah masalah penting, masalah apa ketiga atau keempat. Ada satu masalah di masalah persatuan umat waktu kita selesai. Dan ada beberapa masalah yang penting untuk kita di masalah persatuan umat Islam. Hmm, saya satu kalimat untuk <laughs> setiap hal, insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi kita insya Allah akan menjelaskan masalah itu. Salah satu masalah di persatuan umat Islam, khususnya di minggu ini adalah kita harus menerima kita harus beristiqomah. Kita harus sabar tentang perbezaan yang mungkin ada di apa orang-orang hadapan kita ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ada satu pikiran, walaupun di niat kita pikiran itu salah, kita harus menerima. Itulah pikirannya. Itulah niatnya. Apakah orang itu mau memusuhi Islam? Tidak. Menurut kita tidak. Menurut kita orang itu ikhlas. Tapi salah. Karena itu kita harus menerima dan sabar. Kalau ada perbahasan di antara kita, diskusi di antara kita, dialog di antara kita, dengan apa kehormatan, kita menghormati dulu apa kedudukan orang tersebut dan percaya orang itu. Kemudian membahas dengan akhlak mulia, akhlak Rasulullah, akhlak ahlul bait dengan orang tersebut. Itulah masalah yang lain dan hmm, ada suatu masalah masalah terakhir ada beberapa masalah tapi insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi masalah terakhir saya masalah fatwa rahbar dan para marja. Para marja. Khususnya terutama rahbar. Ayatullah al-Uzma. ini mengharamkan seorang yang menghinakan simbol-simbol ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita mau sukses di dialog sama ikhwanun ahlus sunnah wal jamaah, kita harus mengetahui dan menghafal dan men, apa, menjelaskan untuk mereka masalah fatwa tersebut. Berarti beberapa kali beliau pemimpin tertinggi Iran dan menurut kita pemimpin semua orang-orang ahlul bait di alam nyata beliau sudah mengatakan dan mengharamkan siapapun yang apa melaknati Siti Aisyah atau khalifah pertama kedua ketika atau sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau seorang mengatakan, oh itulah apa perkataan kita di laknat di rumah. Itulah haram. Sekarang haram. Semua laknat itu haram. Semua apa uh, penghinaan itu itulah itu haram seorang yang menghinakan mereka itulah haram. Itulah fatwa, itulah hukum syar'i. Apakah kita tidak mempunyai tawalla dan tabarra? Iya, tabarra itu di batin kita, di hati kita. Kalau kita berlisan dengan lisan mengatakan tabarra itu, itulah jadi sekarang haram hukum. Dan kita insya Allah sekarang memperhatikan masalah itu dan mengontrol lisan kita dan niat kita. Semoga insya Allah, semoga insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan mazhab kita kepada mazhab-mazhab lain dan mendekatkan mazhab-mazhab lain kepada kita. Itulah harapan kita dan doa kita. Dan salah satu eh, murid saya sudah bertanya kepada aku, pada uh, di Indonesia itu untuk beberapa tahun yang lalu. Uh, kenapa ya Ustadz? Kenapa kita harus bersatu? Aku seorang apa bermazhab Syafi'i dan antum bermazhab Syi'i. Kita berbeza. Kenapa kita harus bersatu? Saya sudah menjawab kepada beliau karena semua musuh sekarang dan zaman ini bersatu untuk hantam Islam. Semua mereka bersatu untuk menghapuskan nama Islam. Karena itu kita harus bersatu untuk memerangi mereka. Dan semoga insya Allah dengan doa, dengan tawassul dan dengan apa uh, perhatian kita kepada ahlul bait, kepada Al-Quran, insya Allah, insya Allah kita melihat uh, semua musuh Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis, orang-orang Amerika dan Barat, dan semua orang yang sombong di alam nyata, insya Allah akan terhapus dan akan hilang. Dan berberkah wujudnya dan munculnya Imam Zaman Ajalallah Ta'ala Farajahus Syarif Afan sudah terlambat saya sekarang uh, mengucapkan selamat untuk minggu ini dan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada antum semua khususnya kepada Imam Zaman Allah Ta'ala Farajahus Syarif semoga insyaAllah Allah hari-hari ini penuh berkah untuk kita semua dan insya Allah penuh makrifat untuk insya Allah masa depan kita dan makrifat yang eh, kepada ahlul bait alaihi alaihi salatu wassalam. Afan sudah terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Syukran diucapkan kepada Ustaz Rabbani atas jalasah pada malam ini dan juga kerana atas mesej perpaduan bersempena Minggu Wadah kali ini. Jadi kepada para hadirin jika ada persoalan bolehlah utarakan kepada grup WhatsApp kerana saya percaya Ustaz Rabbani harus pergi menunaikan solat dengan segera. Jadi insyaAllah syukran Ustaz Rabani. Jadi uh, Ustaz Hasan, Assalamualaikum. Ustaz kalau boleh bacakan doa sebagai penutup pada jalsah pada malam ini. Waalaikumsalam. Boleh insyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الهجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توأ وتمتئه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بدماء شهدائنا وبحق إمام زماننا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مكلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى محبة الحسين وزيارته في وعلى محبة الحسين وزيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أجل وليك الفرج والعافية والنصر اللهم أدرك بنا قيامه وأشهدنا أيامه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعلنا ممن تنتصر به لدينك اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وأنيسا وفي القيامة شافئا وشفيعا وفي الجنة رفيقا وعلى الصراط نورا ودليلا ومن النار سترا وحجابا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بل أحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم InsyaAllah di penutup doa, sama-sama kita doakan untuk seluruh kaum mukminin muslimin, hajat-hajat ikhwan yang hadir di majlis yang mulia ini, khusus kepada Al-Fadhil Ustaz Rabani yang telah mengajar, memberikan masa dan ruang untuk mendidik kita semua dan kepada semua yang berkhidmat di dalam majlis ini dan di mana saja mereka berada dan kepada mukmin mukminat yang memiliki hajar-hajar dunia maupun akhirat dan kawan-kawan sahabat-sahabat yang berpesan doa dan kita juga kita tutup majlis kita dengan membaca suratul fatihah dengan niat supaya hajar hajat ini semua diperkenankan Allah dengan hanya Imam Zaman dan dengan semoga kita hadiahkan juga Al-Fatihah ini ke atas arwah syuhada, syuhada jenis Islam, syuhada ikarbala, arwah mukmin mukminat, alim ulama kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, sahabat mukmin mukminat, dan untuk kesembuhan mereka-mereka yang sedang sakit, mereka batasan doa. Al-Fatihah matasbiku bisalati ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شكرا أفواه شكرا سألي رباني جزاك الله خير جزاك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم شكرا diucapkan kepada Ustaz Askari atas bacaan doa sebagai penutup majlis eh, pada malam ini. Uh, Syukuran juga kepada penganjur dan juga buat para hadirin yang sudi bersama menimba ilmu pada malam ini. Akhir kata, sebelum bersurai, saya mewakili pihak Darul Mustafa ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.